Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nabil Waraqat. Ini syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan pembagian kias. Sekarang kita akan memasuki pembagian yang kedua yaitu qiyasud dalalah. Yang mana tentunya kiasud dalalah ini berbeda dengan kias al-illah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Qala al-mu'allif rahimahullah wasani ma lam yujib talilu hukman bihi lakinnahu dalilu fa yustadallu bin nadhiri al-mu'tabar syara'an 'ala nadhirihi fa yu'tabar ka qawlina malus talzamu zakatuhu kabalighin ay linnumu. ini berkaitan masalah apa qiyas ad-dalalah Naam, kata beliau yang kedua, malam yujibit ta'lilu hukman bihi lakinnahu dalilu. Yaitu pembagian kias yang tidak berkaitan dengan taklil atau sebab. Yang sesuatu dihukumi dengannya. Akan tapi dalil gitu loh. Yaitu kias dalalah maksudnya. Kalau kias illah itu kan harus ada sebabnya. Karena sudah kita lewati kias illah itu kuat. Karena al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan apa sebabnya. Orang bisa menghukumi karena ada sebabnya. Paham ya? Antum misalkan barakallahu fikum makan suatu makanan yang enak, ditanya orang enak enggak? <coughs> Nah, enak enggak? Dia akan mengatakan enak karena tahu sebabnya. Paham ya? Dalam artian sudah merasakan itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau belum pernah melihat makanan itu, belum pernah melihat, belum pernah mencicipi, baru dihidangkan di hadapannya, enak enggak? Dia bisa menghukumi enggak? Enggak bisa karena belum ada sebabnya. Sebab dia bisa menghukumi kenapa? Karena nyoba makan tadi itu. Jadi kias ilah itu termasuk kias yang kuat, yang besar. Yaitu apa? Al-hukmu dairun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan alasannya. Nah, Jadi enggak bisa kita menghukumi tanpa adanya sebab. Barakallahu fikum seperti itu. yustadallu bin nadhiril mu'tabar syar'an 'ala nadhirhi fayu'tabar. Ini nanti dijadikan dalil itu dengan yang semisalnya. Nah, maksudnya apa? maksudnya? dilihat ada sesuatu kok ada keserupaan, nah kemudian apa? Dia nanti akan jadikan apa? Dalil dikiaskan karena yang ini aja diperbolehkan, otomatis ini juga dibolehkan karena serupa. Kasusnya serupa. Nah, seperti misalkan apa? Wajibnya zakat bagi orang yang dewasa. Nah, ketika dia punya harta lebih, nah barakallahu fikum mencapai nisabnya dan juga haul, haul setahun penuh ya. Nah, orang wajib enggak zakat? Nah, kalau anak kecil baru usianya tiga tahun, tapi ternyata hartanya melimpah. Hartanya melimpah, harta peninggalan atau harta pemberian dan hartanya tersebut sampai setahun dan juga nisab, wajib zakat enggak? Padahal belum dewasa. Nah, dikiaskan. Dikiaskan. Nah, kenapa dikiaskan? Nah, barakallahu fikum karena ada sesuatu yang serupa di situ yaitu hartanya tumbuh. Dalam artian seperti itu. Nah, barakallahu fikum dia punya simpanan. Walaupun anak kecil. Nah, kalau simpanan karena mainnya itu kan istilah zakat harta bukan semata-mata anak kecil kecilnya harta yang dia miliki, paham ya? Harta yang dia miliki dan harta simpanan tadi. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri kita lihat. Kaqaulina malus sabiyyi talzamu zakatuhu kabalighin ailin numu. Seperti ucapan kita, harta anak kecil itu juga wajib zakatnya seperti orang yang dewasa. Ailin numu karena sebabnya apa? Numu. Nah, harta tersebut berkembang. Apa maksudnya ya? Dan ini zakat mal ini barakallahu fikum enggak sembarangan ya. Zakat mal ini ada aturannya. Sudah kami sebutkan secara globalnya, boleh diukur dengan emas, boleh diukur dengan perak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau dengan emas 20 berapa? dinar. Paham ya? Nah, 20 dinar. Tapi kalau dengan perak 200 nah, dirham. Kalau ukuran kita dengan gramnya, kalau emas 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Maksudnya kadar uangnya itu kalau dinilai kok sampai mencapai senilai 85 gram emas murni 24 karat kemudian dalam jangka setahun kok stabil dalam artian kok sampai mencapai segitu zakat. Tapi kalau dengan perak bagaimana? Kalau dengan perak tadi 200 dirham. Nah, barakallahu fikum kalau tidak salah 595 gram. Paham ya? Nah, itu nanti juga wajib mengeluarkan apa? Zakat. 2,5 persennya. 2,5 persennya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi para ulama membawa kepada makna yang apa? Yang lebih mudah dan juga istilahnya yang lebih cepat untuk sampai kepada orang fakir al miskin. Paham ya orang fakir dan miskin? itu mereka ingin cepat membutuhkannya. Oleh karena itu ngukurnya pakai 6 perak, bukan pakai emas. Kalau emas kan menunggu lama. Karena 85 gram emas murni 24 karat itu mahal enggak? Mahal. Harta untuk mencapai itu lama gitu loh. Tapi kalau perak kan lebih murah. Sehingga harta untuk mencapai nisab perak tadi lebih cepat. Paham ya? Karena lebih tepat itu akhirnya apa? Orang orang masakin segera mendapatkannya. Mafhum? Seperti itu. ambar barakallahu fikum. Pembahasannya dalam kitab fikih nanti bisa dicek lagi. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hada huwa qiyasud dalalah." Fa ini adalah kias dalalah namanya. Maka kias dalalah itu huwa an al hukmu fil maqis al hukmi fil maqis alaih. Kias dalalah itu adalah yaitu kias yang terjadinya hukum sesuatu yang dikiaskan itu sama dengan hukum yang dikiasi. Paham ya? Jadi ada yang dikiaskan, ada yang dikiasi. Nah, hukum yang dikiaskan itu sama dengan yang dikiasi. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Atau hukum yang dikiasi sama dengan hukum yang dikiaskan padanya. Paham ya? Itu cuma diputar-putar aja ya. Nah, yakni huma sawa, maksudnya dua-duanya sama. Faistadallu bihada ala nadhirihi. Maka diambil pendalilan dengan ini sesuai dengan nadhir, sesuai, sesuai dengan sesuatu yang sama dengannya. Wa alaihi fayakunu qiyasud dalalah ad'af min qiyasil illah. Maka berdasarkan penjelasan ini qiyas dalalah itu lebih lemah daripada qiyas illah. Karena kalau qiyas illah itu kan ada sebabnya. Dan ini yang sering kita pakai kan al-hukmu da'irun ma'illatihi. Nah, barakallahu fikum seperti apa? Empat rukun kias dia kembali ke sini qiyas illah ini. Dengan empat rukun kiyas apa kemarin? Al-asl, al-fara', al-illah. Apa? Apa? Al-hukm. Empat ini rukunnya ya. Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, ada hukumnya. Paham ya? Nam seperti itu barakallahu fikum. Naam. Li'anna al-'illata fi qiyasil 'illah mujibatul hukm. Dikarenakan illah sebab atau alasan di dalam kias ilah itu adalah sesuatu yang mengharuskan untuk dihukumi. Yang melahirkan hukum tersebut karena ada sebabnya. Paham Karena ada sebabnya. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Wa amma qiyasud dalalati fa inna dalila mujawizun li naqlil hukmi minal maqis alaihi ilal maqis. Perhatikan, adapun qiyas dalalah fa inna dalila maka sesungguhnya dalil itulah yang mujawizun yang membolehkan li naqlil hukmi untuk me nukilkan atau untuk memindahkan hukum minal maqis alaih memindahkan hukum dari yang dikiasi kepada yang dikiaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang dikiasi itu ada hukumnya. Yang dikiaskan itu karena ada pendalilan pada sesuatu yang dikiasi tadi itu bisa kita pindahkan kepada sesuatu yang kita kiaskan kepadanya. Paham ya? Yang dikiasi masalah zakat tadi itu. Aslinya yang ada dalilnya itu diambil zakat kepada orang yang sudah dewasa berakal. Ya kan? Nah, yang dikiaskan apa? Harta anak kecil. Harta anak kecil. Nah, barakallahu fikum dikiaskan kepada hartanya orang yang sudah dewasa tadi itu. Untuk masalah diwajibkannya mengambil zakat. Karena apa? Karena di situ nanti yang diambilnya karena zakat itu adalah hakul mal. Oh ya, harta tersebut. Dalam artian anak kecil atau orang dewasa ketika hartanya mencapai nisab dan haul, ya wajib dikeluarkan gitu loh. Seperti itu. Kita lihat di sini. Li'annahu nadhirun binadhirih karena ini mengenai hal permisalan itu na barakallahu fikum dengan sesuatu yang semisalnya. Maksudnya karena ada keserupaan di antara dua sesuatu tersebut akhirnya dihukumi sama. Seperti itu. Walaysa kadalatil illah dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh illah sebab atau alasan yang ada It minal jaiz an yakuna li hadzal nadhir ma'nan khasun yamna'ul ilhad. Dikarenakan termasuk perkara yang memungkinkan atau boleh ay yakuna li hadzal nadhir yaitu sesuatu yang ada keserupaan ini, yang ada pada sesuatu yang serupa ini memiliki makna yang khusus yang menghalangi untuk diikutkan hukumnya. Wa huwa ghairu ma'lumin lana. Sedangkan sesuatu yang khusus ini enggak enggak kita ketahui. Tapi kalau ilah tadi kan sebab ada ada diketahui. Seperti masalah apa? Nah, barakallahu fikum nabi endapan kurma atau endapan anggur, air endapannya itu kalau melebihi tiga hari, nah barakallahu fikum diharamkan karena apa? Dikiaskan pada khamr. Nah, bisa memabukkan. Nah, itu karena ada ilahnya. Sebabnya karena iskar memabukkan, sehingga muncullah hukum haram. Seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Wa misal qala al-muallif rahimahullah taala contohnya adalah ucapan muallif rahimahullah taala ka qaulina malus sabiyi talzamu zakatuhu kabalighin aylin numu Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Az-zakatu fi malil sabi hal hiya wajibatun aw Ini perhatikan baik-baik. Zakat terhadap harta anak kecil itu wajib ataukah tidak? Fihi khilafun baina ahli ilmi rahimahumullah. Di sini ada perselisihan di antara ahli al-ilm rahimahumullah. Faminhum man qala bil wujub, di antara mereka ada yang mengatakan wajib. Wa minhum man qala bi adamil wujub. Ada juga yang mengatakan tidak wajib. Perselisihannya seperti itu. Amma zakatu fi malil balik fawajibun bila khilaf. Ini perhatikan baik-baik. Adapun zakat harta yang dikeluarkan dari orang yang dewasa itu wajib tanpa ada perselisihan. Cuman perselisihan itu berkaitan masalah harta anak kecil. Wajib atau enggak itu loh. Nah, kita lihat. Fa idza qala qailun apabila ada orang, orang yang berkata, "Ana sa'aqis mala as-sabi fi wujubiz zakah ala malil balik fi wujubiz zakah." Aku sekarang akan mengkiaskan harta anak kecil itu wajib zakat sebagaimana apa? Harta orang yang dewasa mengenai wajibnya zakat. Wal ilah al-jami'ah bainahuma sebab antara di antara keduanya. Nah, berarti kan seakan-akan pakai ilah ini kita lihat. Wal ilah al-jami'ah bainahuma sebab yang mencakup di antara keduanya. Kenapa kok dikiaskan dengan harta orang dewasa? annumu? Karena adanya apa? Na barakallahu fikum pertumbuhan pada harta tersebut. Dalam artian berkembang Fakulun min huma malun namin. Maka masing-masing dari di antara keduanya tersebut adalah harta yang tumbuh. Fasimar masalan. Sekarang buah-buahan ditanam oleh orang dewasa misalkan, tajibu zakatuha idza kanat libalighin. Wajib zakat juga. Nah, kalau yang memiliki adalah orang yang dewasa. zakat zakatuha idza kanat tisabi Maka wajib juga untuk mezakatinya apabila pemiliknya adalah anak kecil. Wal illah an-numu. Sebabnya karena numu, berkembang dan tumbuh. Jadi sama-sama sebabnya dilihat dari situ. Mau anak kecil atau orang besar kalau tumbuh sebabnya jadi sama gitu loh menurut ini. Wa kadzalikal ghanam wal ibil wal baqar wa urud tijarah tajibu fiha zakah. Seperti itu pula ghanam kambing wal ibil unta wal baqar lembu atau sapi dan juga hasil-hasil perdagangan tajibu fiha az-zakah. Nah, barakallahu fikum atau barang-barang dagangan atau hasil perdagangan itu juga wajib zakat. Nah, kata versi yang ini. Wal ilah numu sebabnya karena tumbuh dan juga berkembang tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Wa fa idza kanat hadhihi al-illah fa innaha tajibuz zakah fi mal sabi. Kalau ilahnya ini karena sebabnya karena tumbuh dan berkembang tadi itu, maka sesungguhnya apa wajib zakat pada harta anak kecil. Kama tajibu fi malil baligh, sebagaimana wajib zakat juga harta orang yang dewasa. Hada idza qulna inna wujuba zakati mal sabi bil qiyas ala wujubi zakat fimalil balik. Ini kalau kita katakan, ini apa penjelasan tadi itu, kalau kita katakan bahwasanya wajibnya zakatnya harta anak kecil, itu dikiaskan tentang wajibnya zakatnya harta orang yang dewasa. Caranya seperti itu. Jadi seakan-akan pakai kias ilah seakan-akan ya, karena ilahnya numu tadi itu. Amma idza qulna innaha bidatun binas. enggak seperti itu. Kalau seandainya kita katakan sebenarnya enggak seperti itu, tapi memang wajib zakatnya itu karena telah ditetapkan dengan dalil. Kita lihat inna hasabidatun bin nas. Sesungguhnya wajib zakat tersebut sudah ditetapkan dengan dalil. Nas itu dalil ya. Wa was fala had dan inilah yang sahih enggak butuh lagi dikiaskan. Karena setelah dalil sudah ada. Nah, kita lihat. Was zakatu fi malis sabi wajibatun bin nas. Zakat untuk harta anak kecil itu sudah diwajibkan secara nas, secara dalil. Jadi enggak perlu kias lagi ya, karena kias itu kan ditempuh ketika Nah, barakallahu fikum sudah apa? Bisa dikatakan sempurna. Ada Al-Qur'an was ijma' kemudian qiyas. Paham ya? Nah, qiyas tersebut. Dan itu pun enggak boleh berseberangan dengan dalil. Kalau sudah ada dalil ngapain menggunakan qiyas? Qiyas itu sebagai penguat saja. Eh, qiyas itu sebagai dalil penguat saja. Kita lihat. Li'anna zakata hakul mal karena zakat itu hak harta. Zakat itu semata-mata hak harta ya. Kalau dilihat anak kecilnya belum wajib zakat, ya anak kecil lebih hartanya. Harta hartanya kalau melebihi nisabnya ya wajib zakat wajib dikeluarkan zakatnya gitu loh. Kalau anaknya selama dia belum dewasa, ya belum ada kewajiban bagi anak tersebut. Tapi untuk hartanya ini, paham ya? Hakul mal ini ditunaikan. Nah, kalau sudah melebihi nisabnya dan juga haul. Nah, barakallahu fikum. Haul itu setahun penuh ya. Naam. Kita lihat di sini, kama qala Abu Bakar radhiyallahu anhu istidlalan biqouli ta'ala sebagaimana ungkapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala khud min amwalihim sadaqatan Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Sebagai zakatnya. Walam yakul khud minhum dan beliau tidak mengatakan ambillah dari mereka. Nah, tapi ambillah harta-harta mereka. Paham ya? Karena dari mereka kalau kembali dari mereka, anak kecil masuk itu loh. Padahal anak kecil belum wajib zakat, tapi hartanya wajib dizakatkan. Kalau melebihi nisabnya haulnya. Paham belum maksudnya? Jadi wajibnya itu hartanya itu. Nah, tapi kalau minhum kan berarti mereka. Tapi min amwalihim, harta-harta mereka. Bukan mereka ini harta-harta mereka. Paham belum ini? Nahum? Awa. Kita lihat sini. Fazakatu fil mal, zakat itu pada harta tersebut. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'atsa Mu'ad ila Yaman dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, "A'limhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan." fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, kalau mereka ternyata sudah salat, eh, kemudian mereka menerima nasihat tersebut, eh, sampai berikutnya Rasulullah mengatakan, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Taala telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat terhadap harta-harta mereka. Diambil dari orang-orang kayanya dan serahkan kepada orang-orang fukoro. Jadi zakat harta itu lebih baik kalau serahkan kepada orang-orang fuqara atau masakin dan orang-orang yang berhak. Ya, sebagaimana sudah kita lewati kan, orang yang berhak itu selain fukoro, dan masakin ada. Nah, barakallahu fikum e, seperti orang yang terlilit hutang, membutuhkan atau yang semisalnya, itu bisa juga. Nah, barakallahu fikum. Cuman fukoro, wal masakin itu yang paling utama, Fukoro, wal masakin. Wasabi hadza ghaniyun Anak kecil ini kaya, wal malu malun, harta-harta, fatadibuz zakatu fihi. Maka wajib mengeluarkan zakat pada harta tersebut. Anak kecilnya kaya ini ya. Nah, barakallahu fikum. Anak kecil usia 3 tahun, belum dewasa dia, tapi hartanya sudah MM-an misalkan. Nah, sudah mencapai haul, eh, sudah mencapai nisabnya misalkan ya dikeluarkan zakat hartanya itu. Cuman wajibnya bukan untuk anak kecilnya itu, hartanya itu. Sudah kita lewati tadi. Nah, Fawujubuz zakah fi mali sabi wal majnun sabitun bin Bayangkan ini. Wajibnya zakat ngambil zakat dari hartanya anak kecil dan orang gila itu telah ditetapkan dengan dalil. Karena yang namanya zakatnya apa? Hakul mal, hartanya itu, bukan semata-mata orang-orang gila bayangkan. Orgil, orang gila. Paham ya? Orang gila ternyata di rumahnya hartanya mm Karena dia sudah barakallahu fikum, misalkan dia gila karena melihat hartanya banyaknya itu gila dia. Paham ya? Terus ternyata sampai setahun. Gilanya itu sampai setahun masih belum sadar gila. Hartanya tetap diupayakan semaksimal mungkin dikeluarkan, tapi yang keluarkan bukan dia. Nah, mungkin dari warga, keluarganya atau dari walinya seperti itu. Bisa. Nah, karena sudah kita lewati kan, anak kecil atau orang gila kalau melakukan sebuah kriminalitas kejahatan, kemudian dia punya wali atau keluarga yang domannya nanti yang menanggung keluarganya. Misalkan orang gila mecahkan kaca tetangga misalkan. Ada keluarga, ya keluarganya minta tanggung jawab. Orang gilanya nggak mau diminta tanggung jawab. Anak kecil juga nggak tentu mau, paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan. Atau misalkan dia punya punya kambing. Oh, kambingnya mau ditaruh di kandang, masukkan kandang, lari kambingnya. Dikejar sama yang pemiliknya tadi. Ternyata nabrak kaca, pecah kacanya, kaca tetangga. Apakah dia ngomong tanggung jawab kambingnya? Pemiliknya tanggung jawab. Itu nanti masuk dalam perkara doman. Tanggung jawab nanti ya. Dalam kawaidul fikih insyaallah kita bahas. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita selesaikan dikit ya karena sambungannya ini ya, sambungannya ya. Lakin law anna ahadan taraka istidlal bin nas, tapi kalau seandainya ada salah seorang meninggalkan pendalilan dengan nas dengan dalil, dalilnya sudah jelas tapi dia meninggalkan pendalilan dengan dalil tersebut wa qala ana urid an usbita dzalika bil qiyas aidan. Ya udah. Kalau kamu dengan dalil aku aku ingin menetapkan itu dengan kias bagaimana? Fa bu zakata fi malis sabi ya sanalah ala wujubiz zakat fi malil balik. Maka aku mewajibkan zakat mewajibkan zakat terhadap harta anak kecil dalam keadaan mengkiaskan wajibnya zakat terhadap harta orang yang dewasa. Bijami'in numi, eh bijami'in num numumi fi kullin minhuma. Karena apa? Karena ilah yang mencakup yaitu apa? Tumbuhnya berkembangnya harta pada masing-masing keduanya. <clears throat> Lakan hada yusama qiyas dalalah. Kalau seperti ini berarti namakan qiyas dalalah. Cuman kita lewati tadi ya, kalau dengan dalil tentunya lebih kuat lagi. Paham ya? Kalau dengan dalil lebih kuat lagi barakallahu fikum seperti itu. Misalnya akhara ala qiyas dalalah ini terakhir. Contoh yang lain yang <clears throat> untuk contoh qiyas dalalah Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim secara dolim, hanya saja sebenarnya dia itu memakan naam api di perut-perut mereka. Nah, memakan itu bagaimana? Kalau minum boleh enggak? Paham ya? Kan itu kan seakan-akan itu kan larangannya makan. Kalau minum, minum hartanya anak yatim, ya? maksud itu menggunakan harta anak yatim untuk beli minuman dia minum misalkan. Atau semisalnya, kalau kemarin dibakar kemarin ya, kalau itu larangannya memakan atau dibakar bagaimana hartanya? Nah, itu kita lihat. Fajah insanun wa syariba min ma'il yatim. Tiba-tiba datang orang minum dari airnya anak yatim tadi. Au iktasna bi saubihi dzulman atau dia mengambil pakaiannya, dipakai pakaiannya dalam keadaan mendolimi. Fahada aidan yahrum. Seperti ini juga diharamkan. Wa in kanatil ayatu fil fil akal. Padahal ayatnya masalah apa? Memakan. Larangannya kan memakan itu. Tapi antum minum harta anak yatim tadi, minum air minumnya anak yatim, mengambil pakaian dengan cara dolim masuk dalam pengharaman tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. bu misluhu walibas misluhu. Meminum itu juga sama. Memakai pakainya juga sama. Wahada hadza qiyasud dalalatin. Ini juga sudah dalalah. Li'anahu istidlalun bin nadhir 'ala nadhirih. Dikarenakan apa? Ini pendalilan dengan sesuatu yang serupa kepada sesuatu yang menyerupainya. Paham ya? Sama-sama itu sama-sama menghabiskan harta yatim itu loh. Memakan juga menghabiskan anak, harta anak yatim. Memakai pakaiannya dengan kedzaliman juga menghabiskan harta anak yatim seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah taala berikutnya kias asyabah pada pertemuan yang akan datang. Bi subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.